Eh, soal orderan Mbak Idris gitu. balik kaulo untuk melawan fatwa tadi malaikat eman hukum saya kayaknya tidak nuruti itu karena fatwa itu jatuh dengan sendirinya <laughs> karena saya yakin nggak ada yang mendengar ya nak dilawan corong jawa mariku mau luhur gitu. karena pasti sudah jatuh dengan sendirinya karena kata Rasulullah saw itu al halalu bayinun wal haramu bayinun jadi semuanya itu sudah jelas e, manusia itu diwatakkan untuk mencintai fitrah salimah sehingga dalam tradisi jahiliyah sekalipun ketika Rasulullah mulai dakwah itu kata orang-orang Quraisy Muhammad kalau kamu ingin aneh-aneh itu karena ingin kaya jamak nala kamalan kita kumpulkan harta kemudian anda jadi orang paling kaya kalau kemudian Anda ingin dari aneh-aneh itu mendapat perempuan, kata orang Arab jahiliyah sebelum ada Islam, kata mereka juga zawas nagaha. Maka perempuan itu yang kamu cintai, kita akan menengkawinkan, menikahkan kau dengan dia. Artinya adatun nikah itu adat yang dahulu. Dan mulai dulu yang namanya nikah itu melibatkan wali, melibatkan keluarga. Makanya di antara pujian tiba berjanji terhadap keluarga Rasulullah SAW adalah tarakus sifaha falam yusibku ma'aruhu min adami wa ila abihi wa umi sehingga sifah ini yang definisinya ya jelas nikah definisinya juga apa jelas kalau ada orang tertentu yang belum jelas definisi itu itu sudah dibawa awam lagi sudah tidak ndak awam tok tapi sudah di bawahnya di bawah nol sehingga nggak usah dilawan orang-orang yang punya nilai kayak kita ini Jadi, karena tadi zaman jahiliyah saja jika Muhammad kamu ingin aneh-aneh itu, ingin nikah, zawas naga. Kita akan nikahkan kamu dengan perempuan yang kamu inginkan. Gak ada dalam satu riwayat pun yang dikatakan maka saya sewakan atau saya bookingkan. Gak ada. Semua redaksi zawas naga. Itu artinya ada seremonial akad yang bernama apa? Nikah. Makanya dipuji tarokus sifaha falam yusibhum aruhu min adamyu wa ila adilo. Kemudian dalam fikih juga dikatakan nikahul jahiliyah adalah sah tidak perlu ditajdid. Seorang lagi ya. Nikah fil jahiliyah itu tidak perlu ditajdid fil Islam asal tidak ada mufsid yang ganti Misalnya begini ya. Kita tidak pernah dengar sahabat-sahabat yang masuk Islam kemudian nikahnya ditajdid oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi. Itu menunjukkan peradaban nikah ini ma'ruf. Kecuali nikah ada mufsid yang permanen, misalnya menikahi saudara kandung atau nikahi buliknya atau nikahi mbahnya dan itu hebatnya nggak terjadi dalam kafir jahili jahiliyah semua nikahnya normal dan dengan wali sehingga anda tidak perlu menyangsikan aturan-aturan fikih yang sudah dibakukan oleh ulama. Jadi enggak nggak usah risau sama. Pokoknya sampean yakin saja ja'al haqu wa zahaqal batil inal batila kana Nah, kemudian ini yang makalah yang saya siapkan begini. Sekarang Indonesia itu dikepung oleh faham-faham keras. E, sebetulnya untuk menghadapi faham-faham keras itu yang paling hebat tentu ilmu. Dalam banyak cerita, banyak saksinya juga. Pernah ini masyur sekali cerita ini. Saya Syarawi itu ketemu orang ekstrim yang mau mengebom orang-orang Islam yang sedang main di bar. Dugem lah kira-kira gitu. Karena di dunia Allah kok maksiat tok ini baiknya mati aja daripada ya daripada hidup daripada ngelak-ngelak bumi gitu. Terus ditanya sama saya Syarawi, kalau betul mereka jadi mati, aina masiruhum? Lalu mereka mati terus kemana? Gitu dijawab oleh ekstremis tadi ya ilanar karena mereka matu vinil maksiat mati ketika maksiat terus jawabnya si Sesarawi lalu kalau mereka ke neraka itu keinginan Rasulullah apa keinginan kamu apakah pernah Rasulullah itu berkeinginan umatnya mati masuk neraka ya ndak ya sudah kalau itu tidak keinginan Rasulullah jangan lakukan <laughs> itu kan satu ilmiah yang luar biasa Rasulullah tidak pernah ingin umatnya mati dalam keadaan siap masuk Makanya ada usah mati pas itu ya. Bener MC tadi. Kalau mati milih tanggal dan milih tempat. Ya itu diantara pujian-pujian yang masyur tuh. Yang dulu sahabat ada yang muji Rasulullah itu. Khulik tamu barroon mingkuli aibin. Fakaan nama fakaan nama khulik ta kama tasa. Jadi itu sebenarnya makalahnya sahabat tapi yang untung Mustafa aktif karena dapat uang banyak dari nyanyi. <laughs> Jadi itu sebenarnya makalah normal dari pujian seorang sahabat tapi yang untung Mustafa Atif. Mungkin yang untung juga pengundangnya karena ternyata badi ya. <laughs>